Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Salam. Nama saya Haji Yitno dari Kabupaten Cirebon. Begini Bu ya, kami ini sudah beberapa tahun menjalankan ibadah. Tapi masih ada ganjalan Bu ya. Gimana? Terutama di surat Al-Maidah itu ayat 3 itu yang artinya pada hari ini aku sempurnakan agamamu telah kucukupkan nikmatku dan aku redo Islam agamamu. Jadi pertanyaan saya di, di sini Islam yang bagaimana yang sempurna itu Bu ya? Apakah yang tidak pakai kunut atau tidak apa zikir habis sholat itu apa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Al islam dinan. Aku sempurnakan hari ini agamamu. Ya agama Islam itu sempurna. Agama Islam yang ya. Agama Islam itu sempurna. Dengan pedoman Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Itu yang sempurna. Cuman Pak, Bu. Untuk tahu, faham Al-Quran dan hadis itu gimana caranya. Ke warung kopi langsung faham. Ya kan tidak bisa. Maka kembali kepada para oh, lama. Maka agama yang sempurna itu adalah agama yang dijelaskan kepada kita oleh ulama. Bukan oleh tukang ayam, bukan oleh tukang mobil, bukan oleh tukang sapu, bukan oleh tukang bangunan. Kembali kepada ulah ulama. Ulama seperti apa? bukan ulama akhir zaman dulu dari dulu dong direntet ulama dari para sahabat nabi setelah sahabat dari para tabi tabiin ulama ulama yang punya metodologi di dalam memahami Quran hadis sehingga dikukuhkan di dalam metodologi memahami Al-Quran hadis atau memahami agama kita dengan istilah kitab, sunnah, ijma dan kias misalnya. Nanti ada adillah al muhtalafiha nanti ada yang tidak disepakati. Al-istishab, al-istihsan, al-istiqra dan seterusnya. Itu ada istilahnya yang berbeda di antara para imam. Tapi empat ini lihat. Quran, hadis. Kita bicara tentang hadis saja, ini panjang ceritanya. Hadis ini pun tidak semua kalau Rasulullah langsung dipakai. Akan tapi mana yang hadis sahih dan mana yang tidak sah? sahih. Dari yang sahih pun ternyata tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis sahih yang tidak dipakai. Sehingga Ibnu Wahab berkata, Hadis sahih nggak boleh dipakai. Iya. Tidak semua hadis sahih boleh dipakai. Bahkan Ibnu Wahab berkata, Al-ahadithu madillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan illa lil fuqaha. Kecuali untuk orang-orang yang ngerti ilmu fikih. Orang sok ngerti ilmu hadis. Baca hadis ini dilarang meninggalkan. Eh besok Rasulullah punya oh, ah, punya kaul yang berbeda. Bingung dia. Sehingga plan pelan dia. Sehingga kita serahkan pada ulama. Maka di dalam memahami Al-Quran hadis sendiri ada caranya. Kalau ada dua riwayat yang bertentangan, mana ada tarjih? Ada tarjih. Sebelum tarjih adalah ikmalud dalilaini aula min ilahwa ahadima misalnya. Selagi bisa digabungkan dipakai, semuanya dipakai. Selagi tidak bisa nanti tarjih. Atau mungkin ada masa nasih mansur mana yang duluan, mana yang berikut. Atau mutlak muqayyadnya mana yang mutlak, mana yang mana mana yang am ada tahsisnya, mutlak muqayyadnya. Masih ini dibahas oleh para ulama-ulama usul fikih. Artinya apa? Islam itu sempurna dan kesempurnaan Islam itu adalah sesuai dengan pemahaman para ulama. Coba kalau Al-Quran dijatuhkan kepada anda, suruh pahamu. Nggak bisa sholat. Nggak ngerti cara wudhu. Nggak ngerti cara bayar zakat. Ini perlu. Coba orang yang mengatakan semuanya harus pakai dalil, dalil, dalil. Langsung saja ada bertanya. Ustadz, saya punya tanah. Punya penghasilan. Saya punya toko nih. Sebegini, begini, begini. Zakatnya berapa Ustadz? Dia akan ngomong zakat ibu ada dua setengah seren. Enggak cukup Ustadz. Mana dalilmu Ustadz? Langsung aja gitu. Bingung dia. Sok berdalil tuh orang sakit. Kita kembali kepada ulama. Selesaikan oleh ulama. Semuanya dibahas oleh ulama. Nah ini orang akhir zaman itu Seolah-olah kalau ada orang berkata tentang kayak begini, apa ini nambah-nambah agama. Nambah-nambah agama. Ulama berpendapat dianggap nambah-nambah agama. Ulama itu menjelaskan itu diambil dari pemahamannya. Jadi yang namanya Islam itu memang sumbernya adalah Quran hadis. Sumber, tahu makna sumber enggak? Masdar. Dari Al-Quran hadis ini sesuai dengan pemahaman. Siapa yang memahaminya? Ulama ternyata berbeda pendapat di sini. Dan perbedaan pendapat itu bukan naib di kalangan para ulama, itu wajar. Karena seseorang seorang ulama maham dari sisi ini, yang lain mahal sisi ini. Sehingga ada perbedaan. Jadi, ini loh. Ula yang dimaksud Islam sempurna adalah Islam yang ini diterjemahkan oleh para ulama ini semuanya. Ulama-ulama terdahulu khususnya. Sehingga ada istilahnya madhab. Perbedaan di antara mereka tidak mengurangi. Akan tapi justru itu adalah memberi kemudahan bagi yang yang tidak bisa mengambil pendapat ini, ia bisa mengambil pendapat yang lainnya. Dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kias yang masyhur dilakukan oleh para ulama. Siapa yang mengingkari kias? Sakit mengingkari kias. Ijma, kesepakatan ulama ada kias. Kias itu mana? Kias itu adalah bukan dari Al-Quran dan bukan hadis. Tidak ada Quran berbicara tentang itu. Akan tapi kias itu adalah menyamakan sebuah permasalahan yang saat ini ada dengan permasalahan yang ada pada zaman Nabi. Karena adanya satu ilat, satu sebab yang sebab itu ada pada dua-duanya. Maka yang kedua disamakan hukumnya dengan yang pertama. Itu adalah kias. Siapa yang bisa begitu? Ulama lagi. Tanyakan kepada ustadz itu bagaimana alkohol kok haram. Nabi tidak pernah nyebut alkohol. Ayo. Nabi tidak pernah nyebut alkohol. Berarti yang mengharamkan alkohol nambah-nambah begitu. Kan tidak. Nabi ada taklil. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Biarpun Nabi tidak pernah menyebutkannya. Al-khamru yang ada pada saat itu. Lalu bagaimana alkohol? Alkohol. Alkohol. Al-khamru itu ilatnya adalah iskar. Memabukkannya. Khamr haram karena ada ilat. Ilatnya adalah memabukkan al-iskar. Maka apapun yang memabukkan, maka hukumnya haram. Biarpun tidak disebut oleh hadis Nabi dan Quran. Apapun yang memabukkan. Padahal nggak disebut namanya apa? Nggak ada dalam Al-Quran. Lalu kenapa ini yang memabukkan jadi haram? Karena di sesuatu yang yang diharap yang memabukkan ini ada ilat yang sama yaitu memabukkan maka karena memabukkan itulah diharamkan. Jadi ini adalah namanya kias. Jadi tidak cukup mengatakan, makanya itu paling sakit orang yang sebentar-bentar mengatakan, ini kok nambah-nambah. Nabi tidak pernah melakukannya. Dikir-dikir banyak. Astagfirullahaladzim. Nabi mengajarkan dikir sebanyak-banyaknya. Sehingga ada di para, kalangan para sahabat Nabi tidak pernah berhenti mulutnya dikir. Berapa ribu itu Ustaz? Masa kita dikir seratus saja dimarahi? Dikir seribu. Dikir ke ini. Mereka berdikir tidak pernah berbatas ada. Ada yang dikirnya adalah mulai pagi hingga sore. Ada yang dikirnya mulai pagi hingga terbit matahari. Mulai yang dikirnya adalah mulai asar, habis salat asar sampai maghrib. Ada yang dikirnya antara maghrib dengan isya tidak pernah keluar. Ada macam-macam. Jadi bermacam-macam. Jadi itu maksudnya al yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan. Memang pedomannya itu adalah sempurna. Bagaimana pelak apa hubungannya syariat ini dengan umat, makanya hubungannya syariat dengan umat ini dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Al-Quran dijelaskan oleh para ahlinya, para ahli tafsir, hadis, para ahli tafsir Al-Quran dengan ilmu yang mereka ketahui. Dan semuanya metodologinya sudah dijelaskan oleh para imah as sabikin ulama terdahulu dengan istilah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu untuk memahami hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi saw.